namun setelah saya cek memang betul mengganjal di jemaah ingatan saya yang betul adalah ucapannya Abu Idris Al Khulani Abu Idris Al-Khawlani perawi hadis apa yang Abu Dzar yang panjang itu yang di Riyadus Salihin tentang hadisnya itu tentang masalah apa ya lupa saya panjang sekali hadisnya yang namanya orang tidak ingat ya walaupun dipaksa nggak ingat ya <clears throat> yang jelas demikian yang betul adalah ucapannya Abu Idris al Khawlani Aidullah Lalu yang kedua adalah uh, untuk adik-adik atau ikhwan-ikhwan ya yang kecil ya yang salatnya sangat membuat kekhusyukan kita apa hilang ya tidak apa-apa di dalam memberikan nasihat kepada mereka ya memberikan nasihat arahan supaya tidak terlalu bermain dalam sholat ini tidak apa-apa jangan apa um, sedang merasa ada pengawasnya atau musrifnya kemudian angkat tangan tidak ya mimba bita'awun alal birri dipanggil ya diarahkan atau diperingatkan jangan bermain di dalam salat karena hilang kekhusyukan kita untuk beribadah kepada Allah. Sudah salatnya pendek ya, salatnya cuma lima menit khusyuk hilang kan sangat rugi gitu. Demikian. Baik, Kita mulai pelajaran ini Ini saya melanjutkan pelajarannya Ustaz Soleh Boleh punya udhur Bismillahirrahmanirrahim Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Alimu Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman ibnu Qudama al-Maqdisi Wafil jumlah Ini saya tidak mengetahui siap sebelumnya Bayang bagi ayaku nafi mantuk siru sahbatahu khams khisal khamsus khamsa khisalin ini sepantasnya bagi ini yang saya pahami bagi seorang sahabat itu apa harus memiliki lima perangai ayakuna akilan husnul khuluq ayakuna akilan husnul khuluq ghairu fasikin wala mubtadi'in wala harisa 'ala dunya ini jadi kalau kita memilih seorang sahabat harus benar-benar memilih jangan memilih orang gila Nanti kalau memilih orang gila kan menjadi gila. Ya. Pernah saya diberikan suatu faedah oleh beberapa ikhwah waktu di Damaj termasuk masalah sohbah kita jangan memilih dengan orang-orang yang memiliki aib eh, jisminya ini apa di badannya ya mungkin seperti ini ah, gini gini ah kayak ayam ini suatu saat akan mengikuti seperti itu atau mungkin dari gaya-gaya yang tidak normal tapi tidak tidak semua ya nggak semua karena apa barangkali walaupun orangnya secara jisminya apa jismiyahnya itu kurang normal tapi akhlaknya bagus akhlaknya bagus tidak tidak apa mutlak secara mutlak ini satu faedah saja disebutkan katanya oleh Ibnu Qayyim. Ya, saya belum pernah melihat ya, kitabnya. Ini satu faedah. Insya Allah tidak mengapa untuk meneguhkan uh, eh, selama ada rujukannya. Insya Allah demikian. Selama rujukannya jelas. Ayakuna akilan. Ini tidak boleh menjadikan seorang sahabat itu selain berakal. Kemudian yang kedua husnul khuluq. Nah, kalau eh, sebelumnya kalau berakal otomatis apa akan menunjukkan ke perkara-perkara yang positif. Perkara-perkara yang positif. terus sehingga bisa menunjukkan kepada suatu kebaikan. Dewasa orang dewasa. Jadi kalau cuma badannya saja yang dewasa tapi akalnya kecil ya sama saja. Badannya dewasa tapi akalnya kecil. Diajak untuk dewasa yang nggak mampu. Nah, diajak untuk dewasa nggak mampu. Contohnya saja memiliki tugas murojaah, murojaah Al-Qur'an. Badannya besar. Ya, sudah ditimbang-timbang oh ini sudah umurnya 20 tahun atau lebih. Namun untuk me, apa mengetahui kewajibannya sendiri aja tidak mampu dia. Akhirnya apa? Bermain-main sana-sana. Tidak, tidak memiliki apa kedewasaan. Bahwasanya dia itu di depannya dia itu memiliki tugas, itu kewajiban, tanggung jawab yaitu murojaah. Ya. Ini Contoh kecil saja seperti itu. Contoh kecil. Ini lebih senang apa? Untuk bermain-main. Lebih senang untuk bermain-main. Ini model apa? Yang akalnya agak kurang. Akalnya agak kurang. Harus memiliki akal yang benar-benar dewasa. Disesuaikan dengan uh, pertumbuhannya Kemudian yang kedua adalah khusnul khuluk khusnul khuluk banyak dalil-dalil tentang khusnul khuluk harus budi pekerti yang bagus karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja sudah diberikan tazkiyah oleh Allah Subhanahu Wa Taala wa innalaka wa innaka la'ala khuluqin azim wa innaka la'ala khuluqin azim bahwasanya sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang agung dalam hadis Aisyah pula disebutkan tatkala salah satu sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khuluqul Quran bahwasanya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Bagaimana akhlak Al-Quran? Ya kita banyak tahu. Kalau kita ada dengan ayat-ayat Al-Quran, kita akan banyak tahu. Seluruh muamalah yang ada di dalam Al-Quran diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, untuk hambanya supaya apa? tidak ter, terjerumus, tidak terjerumus kepada Eh, kemaksiatan tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mungkar ya marah seluruh apa muamalah telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan muamalah antara anak dengan orang tua muamalah terhadap orang-orang kafir terhadap orang-orang munafik atau sejenisnya semua disebutkan panjang lebar ya panjang lebar lebih-lebih sudah banyak tafsir-tafsir yang menerangkan hal demikian kemudian dari hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda akmalul na imanan ahsanuhum khuluqah Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqa. Ya. Sempurnanya keimanan seorang mukmin itu kalau sudah diiringi dengan akhlak-akhlak yang bagus. Itu sudah spontanitas sudah. Sudah spontanitas. Karena apa? Amalun kalb itu dapat dilihat dengan apa? amal jawareh ya yaitu amalan hati itu apa tidaklah tidaklah tampak kecuali apa akan tampak di amalan luar luarnya kita jawareh kalau hatinya jelek akan nampak hatinya akan jelek Ala wa inna li kulli jasadin mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahya qalb. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj yasiru fil ardi الأرض فتكون qulubu قلوب biha بها أو آذان biha, fa فإنها la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Ya, qulub allati fi sudur. Jadi kalau hatinya bekerja ya ya otomatis pelumasnya harus apa? Harus bagus. Ya. Akhirnya apa? Hatinya bekerja dengan normal, sehat. Ya sesuai dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akan dapat apa? mengeluarkan amalan-amalan yang bagus juga. Amalan-amalan yang bagus juga. Ini wa ghairu fasikin. Nah, hmm, selain orang-orang fasik Dalil tentang orang-orang fasik banyak sekali dalam surat Baqarah. Ya. Di dalam hadis Imran bin Husain kemudian di sana juga hadis Umar tapi mauquf hadisnya Seingat saya mauquf disebutkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah di dalam Jami' as-Sahih fi ma laysa fi sahihain tentang hadisnya tentang apa? Inna akhwafu ma akhafu ala ummati kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhwafu ma akhafu ala ummati Mada al munafiq alimulisan. al munafiq alimulisan ya, seorang munafik tapi lisannya masya Allah alim lisannya masya Allah oleh sebab itu banyak orang-orang tergiur dengan kealiman lisannya padahal apanya padahal asalnya dia itu apa munafik membawa kepada kehancuran membawa kepada kehancuran baik kehancuran itu berkaitan dengan akhlak atau atau dinia atau duniawiya maksudnya dinia atau duniawiya al munafik alimul lisan ini yang sangat sekali takutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjatuh pada umatnya banyak sekarang kita dapat dapati model-model orang seperti ini pandai bicara sana pandai bicara sini nah, bahkan bersilaturahim pun dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sangat banyak sekali, ya sangat banyak sekali. Namun apa? Cukuplah kita, eh, cukuplah kita tengok kalamnya Al Imam Ahmad rahimahullah taala yang maknanya apakah setiap seseorang yang me mengucapkan atau berdalil dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus kamu boleh duduk dengannya. Padahal dia seorang mubtadi. Ya, padahal dia seorang mubtadi. Kalau lima Muhammad, la, jangan. la la karomatalah, tidak ada kemuliaan baginya. Ya, walaupun dia senantiasa berdalil ya berdalil dengan hadis-hadis Rasulullah ya. ayat-ayat Allah qala Allah qala Rasul qala Allah qala Rasul misalan. ya indah ya akhir man qala hada ya ba'da khalf man qala hada Nah, demikian ya. Jadi tidak semua orang yang mengucapkan ayat Allah kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW boleh duduk. Tidak dilihat dulu siapa dia, siapa orangnya dicek. Nah dicek apakah dia termasuk orang mubtadi' atau orang munafik. Dicek dulu. Inna hadad Aw inna hadzal ilm dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum qala Ibnu Sirin rahimahullah. Ini demikian. Al-munafiq alimul lisan banyak sekali. Al-munafiq alimul lisan berhati-hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kelurusan di dalam bermuamalah, kemudian kelurusan di dalam mencari suatu teman ya dari satu teman kenapa antum senyum kenapa antum senyum ada yang lucu kah ya mencari satu teman ya harus berhati-hati ini nasihat yang sangat mulia dari Al-Imam Ahmad dan Al-Imam bin Sirin kepada kita semua. Negara ya, fasikin al-munafik ini alimul lisan sangat berbahaya. Dari sini Imran bin Husain al-Mawquf. Baik. Wala mubtadi'un. Ha? Eh, wala mubtadi' wala mubtadi' Nah, dan Allah tidak pula mencari teman orang-orang yang muktadir. Intinya tadi Imam Ahmad demikian walaupun dia itu pandai berdalil dengan ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, kalau dia seorang mubtadi tidak ada kemuliaan untuk bermujalasa dengan dia. Tidak ada kemuliaan bermujalasa dengan dia. Kemudian dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam almar'u ma'adini khalilih almar'u dini ma khali almar'u ma'adini khalilih almar'u ma'a man ahabba kemudian dari Allah Subhanahu wa taala berfirman يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم فإنه منهم إن الله لا يحب الظالمين dalam surat Al-Maidah dan yang lainnya ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala kemudian dalam surat yang lainnya Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaikum bil mawaddah. Ila akhir ayat. Banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang bagaimana sikap seorang muslim yang senantiasa menegakkan agama Allah, sunnahnya untuk mencari al-muja ini mencari jadi si soleh ya jadi si soleh yang dikatakan oleh Abu Idris doanya tadi Allahumma Allahumma akhtar li jalisan salihan kemudian hadis yang lain innama masalu jalisi soleh wa jalisi su kahamilil mis wa nafikhil banyak sekali hadis yang menerangkan tentang Bagaimana kita itu mencari teman duduk yang baik, teman duduk yang baik. Wala mutaji katanya Al Imam Syaukani rahimahullahu taala di Fathul Qadir Imam Syaukani rahimahullahu taala di Fathul Qadir itu tafsirnya beliau Tatkala mentafsirkan ayat wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Surah Nisa ini. Ini merupakan apa? Kata beliau, Hada mau'izatun azimatun katanya. Ini merupakan suatu apa? Faidah atau suatu nasihat yang sangat agung. Liman yatamassah bi ashabil bid'ah. Katanya. Bagi orang yang apa? Bermudah-mudahan. Yatamassah bi mujalasati bi mujalasati ahli bid'ah. Hmm. sangat mudah-mudah sekali untuk bermuja rasa duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Nah, maksudnya apa? Alladzina katanya beliau, alladzina yuharifuna yuharifuna kalam Allah wa yata'abuna di kitab wa sunnah ya mentafsirkan seenaknya sendiri ini ayat ini ditafsirkan seenaknya sendiri misalnya dia berdalil tafsirkan seenaknya sendiri Biasanya yang salah satu contoh yang paling populer biasanya tentang ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan sholat itu hanya tiga waktu saja atau jumlah ini masna wa sulasa wa ruba masna wa sulasa wa ruba Nah, padahal apa? Dalil ini di apa secara nasnya menerangkan tentang apa bolehnya seseorang itu untuk menikah lebih dari dua, eh, menikah lebih dari satu. Tapi apa? Disimpangkan. Bahwasanya Allah itu hanya memerintahkan kita sholat cuma itu saja masna wasulasa merubah. dua, tiga, empat. Bentar, bentar. Apa mungkin ada yang lebih anu? Bukan bukan masalah salat ya apa orang-orang orang ahli hawa itu berdalil dengan ayat ini membolehkan tentang Siapa yang bisa meluruskan? Tidak ada. Kemarin disebutkan oleh Ustaz Musleh Muhsin kemarin. Hah? Oh nikah sembilan orang ya, nikah sembilan orang, ya nikah sembilan orang, ya nikah. Ataupun eh, dalil tentang masalah eh, sholat salat ya demikian ya, tentang masalah sholat bukan dalil ini ya, bukan dalil ini. Ini masna wa sawarupa, Ini bukan dalil, dalil yang ini. Nah, tapi apa mereka memakai apa dalil ini tentang jumlah solat itu, jumlah solat. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Atau kaifiyah solat. Demikian. Ini beliau apa? Imam Syaukani mengatakan bahwasanya ini wa idza ra'aital ladzina Idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, nah, bahwasanya orang-orang yang uh, senantiasa berbincang-bincang tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yaitu menyimpangkan ya tadi al kalam Allah kemudian ya ya yata'abun bi sunnah wa ayah ini apa tidak boleh bermujalasa dengan orang-orang yang seperti ini lebih-lebih kalau tidak bisa atau tidak mampu untuk mengarahkannya. Nah, terkadang seseorang nggak apa-apa, insya Allah saya mampu untuk apa membawa dia kepada yang uh, lurus. Jadi istihsan pada dirinya sendiri ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan karena hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita memberikan uh, nasihat setelah nasihat sudah selesai ya selesai demikian Imam Qurtubi rahimahullah taala pun demikian di dalam al-ihkam Quran nah, ini terkala menafsirkan ayat ini Waqad nazal alaikum fil kitab an idza sami'tum ayati la yukfaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'hum fala taqadu ma'hum innakum idam mislukum ini di akhir ayat ini bahwasanya kalau seorang itu bermujalasa dengan ahlul bid'ah ya ya ini mudah-mudahan bermudah-mudah mujalasa dengan ahlul bid'ah ya tidak ada pengingkaran sedikit pun ya tidak ada pengingkaran akhirnya apa dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Berarti dia itu ridha dengan mereka. Akhirnya apa? Innakum idzam mislukum. Jadi di di tazkiyah langsung oleh Allah apa? Innakum idzam mislukum. Maka apa? Berarti kamu itu sama dengan mereka. Kamu itu sama dengan mereka. Ini wala harisa 'ala dunya. Jadi tidak boleh berteman ya tentang orang-orang yang hobi dunia hobi dunia ya sekedarnya saja hobi dunia sekedarnya saja ya, tidak boleh berteman dengan orang-orang yang uh, senantiasa ke dunia kalau sudah senantiasa ke dunia maka apa akan rusak agama kita contoh kita bekerja di, di suatu eh, perusahaan kecil masalahnya, ya senantiasa kita bekerja di situ ternyata apa manajernya atau juragannya tidak pernah apa tidak pernah sholat tidak pernah ibadah bahkan apa tatkala eh, azan pun tidak pernah diberikan eh, perhat eh, apa tambih perhatian oh ini ada azan eh, sholat dulu nggak pernah Mana ada sekarang? Banyak sekarang kan model seperti itu. Pokoknya apa? Intinya mereka memberikan gaji ya setiap bulan ya, enggak peduli. Tidak peduli apakah mereka sholat atau tidak, enggak peduli puasa atau tidak, enggak peduli. Pokoknya saya ngasihkan gaji satu bulan. Harus kalian mengikuti langkah-langkah saya, Tom. Langkah-langkah saya katanya. Ya. Ini eh, uh, Jadi hari ala hubudunya ini sangat tercela sekali jadi jangan sampai kita ke apa teledor ya, jangan sampai kita teledor atau melampaui batas untuk sampai berteman dengan orang-orang hubur dunia. Ya. Baik ini mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf Masa waktu sudah sangat banyak Makan Subhanakallahumma bihamdik La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik